banyak salahnya, maka banyak dosanya. Banyak dosanya. Wa man kathurat dunubuh fannaru ahqqu bihi. Seorang yang banyak dosanya itu maka nar lebih pantas baginya. Alhamdulillah Kata Syaikh Fauzan hafizahullah boleh mengulang kembali min jumlatil kabair di antara sejumlah dosa besar ma yasduru anil insan minal kalam adalah apa yang muncul dari seseorang dari lisannya, ucapannya. dia yatasahalu fihi katsirun minan nas. Orang-orang meremehkan masalah ini. Wa nun, annahu qad qila intaha. Dia mengira ucapannya sudah diucapkan selesai. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada akibat yang dia tanggung dari ucapannya. atau si walisal amru kadzalik." tidaklah urusannya demikian. Karena kata beliau rahimahullah taala saya simpulkan lian hadzal kalam imma an yakuna lak wa imma an yakuna alaik. Karena ucapan yang kamu ucapkan itu imma an yakuna lak bisa menguntungkan kamu, bermanfaat bagi kamu wa imma an yakuna alaik. Ya, wa oh, imma atau kemudian kedua itu mencelakakan kamu, membahayakan kamu. An yakuna lak menjadi perkara menguntungkan kalau ucapan-ucapan yang baik. Amar ma'ruf nahi mungkar. Islah mendamaikan di antara kaum muslimin. Kalau yang alaik banyak Ya terkait dengan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil dan juga perbuatan-perbuatan dosa yang terkait dengan lisan. Ini alaik. Mencerca orang, mencela orang, namimah, ghibah, dusta dan sejenisnya. Karena rahiman rahimakumullah. Kemudian Syekh Salih Fauzan Allah mengingatkan kita akan anugerah lisan. Kata beliau, "Wallahu azza wa jalla khalaqal insan. Allah menciptakan manusia wa mankanna alaihi dan Allah memberikan anugerah kepada manusia bi an ja'alahul lisan wa 'allamahul bayan. Ya, Allah berikan ciptakan baginya lisan, ada lidahnya dan Allah jadikan dia bayan ya bisa bicara dengan jelas. Ini nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Balad Allah terangkan akan hal ini menunjukkan menerangkan akan anugerah dari Allah alam naj'allahu ainain wa lisana wa syafatain ya lisan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar menjadikan saudaranya sebagai nabi yang mendampinginya. Kata para ulama syafaat yang paling afdal, yang paling utama di dunia. Syafaat seseorang kepada saudaranya adalah ini syafaatnya Musa alaihissalam untuk saudaranya Harun. Memberi syafaat meminta agar Allah menjadikan sebagai nabi. Nah, dan Allah menjelaskan Nabi Musa alaihissalam menyatakan karena Harun itu adalah huwa afsahu lebih afsah lebih fasih dalam bicara daripada Musa alaihissalam. Di antara doa yang diajarkan, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani wahlul uqdatan min lisani. Ini semua adalah menerangkan tentang keutamaan lisan, anugerah lisan. Sehingga fana fillah rahiman rahimakumullah. Anugerah yang dijaga yang ini tetap disyukuri dijaga dengan seorang menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menggunakan untuk bermanfaat perkara bermanfaat untuk dirinya dan menjauhkannya dari perkara yang akan bermotorat bagi dirinya. Dimisalkan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah kata beliau lisan itu silahun duhaddain. Ya, lisan itu ibaratnya pedang yang bermata dua yang memiliki tajam di dua sisi. Imma bisa bermanfaat untukmu atau bermotorat Kalau digunakan untuk yang baik maka bermanfaat. Kalau digunakan untuk yang bermotorat maka yang maksiat maka mudarat untukmu. Kemudian Syekh rahimahullah memperingatkan akan satu hal ke seorang muhasabah dalam menjaga lisannya meraqabah kata beliau wa qaulillahi ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun wa inna alaikum lahafidhi Allah menegaskan dengan dua taukid dengan inna atau ki dan lam taukid untuk menegaskan bahwasanya ada para malaikat penjaga, pencatat yang mencatat ucapan-ucapan kita. Dan sungguh-sungguh alaikum atas kalian itu ada hafizin, ada para malaikat penjaga kiraman yang mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia kiram sifat bagi para malaikat katibin yang mereka mencatat nah, apa yang kalian ucapkan ma yalfidhu min qalin illa aladaihi raqibun atid raqibun atid sifat bagi dua malaikat yang kata para ulama yang di kanan mencatat ucapan-ucapan yang baik yang di kiri mencatat ucapan-ucapan yang jelek akibun Atid sifat Nah ya Ya'lamuna nama taf'alun Dan para malaikat Itu mengetahui apa yang kalian lakukan Ya ini kata asy Ali Fauzan Habibullah, Mereka Senantiasa bersama seorang hamba mencatat ucapan ucapannya terus bersama seorang hamba dan berkata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah kecil duduk keadaan kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah iya illa fi mautinain kecuali dua keadaan keadaan yang pertama ketika seorang sedang qadaul hajah keadaan yang kedua ketika seorang sedang qadaul syahwah ketika sedang buang hajatnya dan ketika sedang mendatangi syahwatnya ini khanabillah rahiman rahimakumullah. Sehingga ini semua kata Allah rahimahullah. Walhasil an hada tahdzirun min Allah. Inilah peringatan dari Allah tahdzir. Agar kita biar bianastahya min haulai malaikatil kiram. Agar kita malu kepada para malaikat yang mulia. Ya panujilluhum waqiruhum. Ya kita muliakan mereka, kita hormati mereka sehingga pala wa ma'siyatan yusajjiluna alaina Jangan sampai kita melanggar melakukan maksiat sehingga mereka mencatat perbuatan-perbuatan ucapan-ucapan maksiat kita. Wabihada di sini juga Allah menunjukkan isbat anak walana mahfulatun tamaman karamal, Bahwasanya ucapan-ucapan ucapan kita terjaga. Semua ucapan kita terjaga seperti halnya amal-amal kita terjaga. Ini hanafillah rahimah rahimakumullah. Intinya adalah anjuran nah peringatan untuk menjaga lisan terakhir beliau sebutkan <clears throat> ucapan salaf saya bacakan aja supaya lebih jelas kata beliau yaqulu ba'du salaf law annakum tashtaruna al-aqlama wal qirtasa min amwalikum il hafadah lam saktum an kathiri min kalamikum Kata beliau kalau seandainya kalau seandainya kalian mesti membeli pena-pena, membeli kertas-kertas dari harta kalian untuk hafalah dari para penjaga yang mencatat ucapan kalian. Lam saktuman kasiri min seni saya kalian ya akan menahan banyak ucapan-ucapan kalian. Nah, nah, habis baterainya harus beli lagi harus habis kertasnya kasih lagi beli lagi kalian khawatir nanti uang kalian habis harta kalian habis karena untuk biaya catat ucapan kalian kalau seandainya kalian masih membeli kertas dan pena untuk penulisan para hafal tadi ini saya kalian akan berhenti menjaga menahan lisan kalian dari ucapan-ucapan kalian ya, ini perkara dunia kata beliau kata mereka kata sebagian salaf kita fakama yakhafu al-insanu ala mualihi fala yubaddiduha khaufan ala dunya ya sebagaimana seseorang tidak mau dia khawatir habis hartanya tidak mau dia menghabiskan hartanya khawatir akan dunianya habis ya nggak mau dia terus-menerus keluar uang untuk beli balpen, beli beli, beli pena, beli kertas. Waktu bangkrut. Qala fal aula an yuhafidha ala akhiratihi. Dan yang lebih utama, yang lebih harus lagi lebih utama, dia jaga akhiratnya. Al-Baqiyah. Fala yatakallamu bi kalamin jangan sampai dia mengucapkan ucapan-ucapan yang dosa yubaddidu fihi hasanati yang akan merusak menghancurkan kebaikan-kebaikannya. Ya kebaikannya hancur, habis dengan sebab ucapan-ucapan dia yang zalim, nam yang maksiat sehingga ya, menyebabkan rusaknya amal baik dia, berkurangnya amal baik dia, bahkan diberikan kepada yang lain dan menjadi seorang yang bangkrut dengan sebab lisannya. Sebagaimana kalian tidak mau bangkrut dalam urusan dunia, maka lebih-lebih lagi harusnya menjaga dan sampai dia merusak akhiratnya, menjadi seorang yang bangkrut di akhirat dengan sebab lisan. Ini hukumnya rahimahullah rahimakumullah. Intinya ini masalah tahdir. Nah, untuk menjaga lisan bahwasanya ada para malaikat yang menjaga ucapan-ucapan kita. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.